Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki Mau? Hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah Melanjutkan pembahasan kita dari risalah Al-Usul Al-Usul Al-Thalatha Kita sedang dalam pembahasan Arkanul Islam pada rukun yang pertama itu syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Pemirsa yang rahmati Allah, apabila dalam syahadat la ilaha illallah rukunnya dua yaitu nafian wa isbatan, nafi dan isbat. Maka dalam syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh rukunnya juga dua yaitu abduhu wa rasuluh. Kita harus meyakini yang pertama bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduh, adalah hamba Allah. Hamba yang wajib beribadah kepada Allah. Hamba yang merupakan ciptaan Allah. Hamba yang tidak memiliki sifat-sifat rububiyah. Hamba yang tidak boleh disembah pada dirinya, tidak boleh disembah dan tidak boleh menyembah kepadanya. Ini adalah karakter seorang hamba. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimanapun tingginya kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beliau adalah hamba Allah. Penegasan ini atau rukun ini mengajarkan kepada kita haramnya kita bersikap hulu. Haramnya kita bersikap berlebih-lebihan kepada Nabi. Baik dalam hal ucapan atau dalam hal tindakan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana melarang para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi jami'an ketika mereka dirasa mengucapkan atau berbuat kalimat atau perbuatan yang berlebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di antara perkataan Nabi SAW ketika mereka memuji Nabi dengan pujian-pujian yang sangat tinggi. Kata Nabi, wahai manusia, jangan kalian diperdayakan syaitan. Ucapkanlah kalian fakulum ini Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah SWT. Demikian pula ketika mereka menyambut kedatangan Nabi dengan mereka berdiri. Dan ini dirasa Nabi sebagai bentuk penghormatan yang berlebihan. Maka Nabi katakan ijrisu la tutruni kama atrati nasara. Duduklah kalian semuanya. Jangan engkau pelakukan aku. Jangan kalian pelakukan aku sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Ini rukun yang pertama yaitu Muhammad adalah abduhu. Yang kedua yaitu rasuluh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bagaimanapun beliau adalah hamba, tapi ketahuilah bahwa beliau adalah rasul Allah. Beliau adalah utusan Allah. Beliau bukan manusia sembarangan. Beliau dibimbing oleh Allah dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, "Innama ana basharun mithlukum yuha ilayya." Saya ini hanyalah manusia seperti kalian. Jadi hamba merasakan apa yang kalian rasakan sehingga tidak boleh disembah. Beliau adalah hamba Allah, manusia biasa. Tapi beliau ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Adalah diwahyukan kepadaku tapi diwahyukan kepadaku wahyu dari Allah Ta'ala. Sehingga beliau walaupun hamba, akan tapi beliau adalah utusan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian, beliau membawakan dalil, wa dalilu syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil tentang syahadat Muhammad Rasulullah adalah firman Allah, "Qad ja'akum rasulun min anfusikum Asisun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang pada kalian seorang rasul yang berasal dari kalangan kalian sendiri. Dari kalangan manusia seperti kalian. Bahkan dari bangsa Arab yang bicaranya bisa kalian fahami, bisa kalian tangkap. Dan dari kalangan kalian yang kalian tahu bagaimana pertumbuhan perkembangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecilnya yang Rasulullah SAW disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat yang sangat mulia dalam ayat ini. Yang pertama, azizun alaihi ma'anitum. Terasa berat bagi Nabi. Segala yang menyusahkan umatnya, segala menyusahkan kalian, ini menyusahkan kaum muslimin, sehingga Rasulullah SAW sangat ingin sani umat ini dia mendapatkan hal-hal yang ringan. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memilih di antara dua hal, selama itu dibolehkan dan halal, maka beliau memilih yang paling ringan dalam rangka kasihan kepada umatnya. Maka agama ini Allah turunkan sebagai syariat yang mudah dan ringan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kalian. Harisun alaikum. Nabi orang sangat haris yang sangat senang yang sangat besar keinginannya yang sangat kuat kemauannya seandainya kalian semuanya menjadi orang yang beriman menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan ini dibuktikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi rela bersusah payah mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya, mengorbankan kehormatannya, menghabiskan waktunya, mensabari segala penderitaan yang beliau alami hanya dalam rangka supaya manusia mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Bahkan saat ketika suatu kaum mereka menolak dengan kasar dengan keji. Kata Nabi, tidak. Bahkan aku berharap seandainya Allah keluarkan dari tulang subi mereka orang yang mereka hanya beribadah kepada Allah saja. Mayyabudullah wahdah la syarikalah. Ini adalah harisnya Nabi. Sehingga beliau merelakan kehormatannya dicaci maki. Beliau bersabar dengan semua penderitaan yang beliau alami terhadap kaum mukminin. Nabi sangat penyayang. Penyayang yang hakiki bukan tidak pernah marah. Bahkan seandainya Nabi marah, marahnya merupakan bagian daripada kasih sayang. Agar yang dimarahi ini, dia tidak keluar atau tidak mendapatkan murkanya Allah. Agar mereka kembali kepada Allah, kepada jalan Allah Ta'ala. Nabi pernah marah pada sebagian sahabat yang bukan menunjukkan kemarahan Nabi, kebencian Nabi kepada mereka, tapi sayangnya Nabi kepada kaumnya, pada umatnya. Contoh, Usama bin Zaid, orang yang menjadi kekasih Nabi. Hibbu hibbi Rasulullah SAW. Orang yang dicintai Nabi dari anaknya orang yang dicintai Nabi. Ini sua, ada seorang pencuri dan pencuri ini orang terhormat. Kaumnya sangat ingin seandainya bisa digugurkan hukuman potong tangan tapi harus mencari orang yang bisa melobi Nabi Sallallahu Wasallam. Maka mereka pun datang pada Usama bin Said agar menjadi pemakar menjadi perantara untuk gugurnya hukuman hukuman potong tangan. Maka ketika Usama bin Said datang kepada Nabi dan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya, alangkah sangat marahnya Nabi kepada Usama bin Said. Apa katanya? Ya Usama, atashfa'u fi haddin min hududillah? Wa Usama, apakah Anda akan menjadi perantara dalam menggugurkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala? Marahnya Nabi karena sayangnya dengan Usama. Jangan sampai dia terjebak dan terjerumus dalam perbuatan yang sangat mungkar. Ini merupakan bagian kasih beliau. Selain beliau telah mencurahkan rasa sayangnya kepada kaum minin dengan mengajari mereka membimbing mereka, menuntun mereka, mendoakan mereka, mengingatkan mereka. Ini semuanya merupakan bagian bentuk sayangnya Nabi kepada umat ini. Insya Allah ketika kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya berkaitan dengan tuntutan dari kalimat syahadat Muhammad Rasulullah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ورحمة الله وبركاته